Para rawuh nah buku yang di depan kula panjenengan iki membantu kula panjenengan e eh, tawasul itu dalile niki. Ndonga ngangkat tangan dalile niki, ndonga bareng dalile niki, wiritan bareng mantuk salat dalile niki. betul? Terus napa? Wirit gawe gawe tasbih tibake enek dalile sanes derek sunai uh, biksu sampai sederek sunai pendeta Hindu pancen wonten dalile. Lah mengke sak mantune sumerut dalile tanpa bermaksud menyalahkan orang lain, dene wis ana dalile tetep disalahne No kan hak asasi. Sing penting kalau panjenengan sudah tidak lagi menyalahkan sesuatu yang memang didasarkan pada dalil yang so sahih. Syukur-syukur mudah mantap dan kalau sudah mantap, syukur-syukur bisa memantapkan orang orang lain. Ujung-ujungnya Al-Quran Al dan Sunnah tetap tetap tiba dan jangan ada satu pun Sunnah Nabi yang diingkari dengan dalih katanya bertentangan dengan Al-Quran. Al Sekali lagi, jangan ada satu pun hadis Nabi yang dibuang dengan alasan nggak cocok karo Quran yang melarang membuang hadis juga Quran sendiri. Wa ma ataakumur rasul fabudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Jangan ada satupun yang ter yang tertinggal. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang telah dilarang Rasul padamu, maka jauh jauh jauhilah. Niki ngaten. Lajeng ben boten selak cemut-cemut niki langsung mawon tentang kirim donga. Sing biasanya di wis mati didongakne. Niki tentang kirim nambah tentang kirim bungo, Halaman seket papat dosen salah cemut-cemut. sampai bangkit ya. Denging utawi ngamal maca napa-napa fadilah amal ganjarane amal diniatne yang tiyang lintu nggih. niku nurut NU nurut Nahdlatul Ulama utami pulau panjenengan haji ngajeknya bapak ibuke nggih kenging utawi kula panjenengan sedekah ganjarane sedekah kangge sing sampun sedo niku nggih kenging tapi sebagian orang di luar NU NO, ngarani ngoten niku mboten kenging dan itu sia-sia percu percu percuma mboten teko ngoten Nah, kalau ada acara sampai ke Kota Bondo, acara acarane ndongakne utai kirim donga nanggung mati itu mentasarukan harta untuk sesuatu yang tidak ada bu gunanya ini takdir mubadir innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. wong-wong sing menghambur-hamburkan bodoh niku jadi dulure setan No, jadi dulure setan apa yang ngono? Ya, ya, hmm. ya. Menurut dalil bukan menurut NU nih, bukan menurut NU, menurut ga dalil. Apa yang ngono? Monggo dicek piyambak mbak. Apa benar wong mati wis ora kena ditu hitungane? Apa benar orang hanya saya ulangi apa benar orang itu hanya menerima amalnya sen sendiri tok dan tertutup dari sesuatu di luar di luar amal amalnya. Peluang juli Apa benar orang itu hanya menerima amalnya sendiri tak dan gak bisa menerima yang lain di luar amalnya. Kalau kita berpendapat seperti itu, hanya menerima amalnya sendiri tok. Pertanyaannya, lek nabi artinya saat itu orang lek Enten mayit arep kepleset neng sirotol mustaqim. Dilalah pas jejer kali kanjeng nanti terus ditulungi. Dan baik takut "Nyapa nulungi aku?" dia ya pengen nulungi sampean. Iki aku apa duduk? Ya duduk, iki tutup duduk ngamamu. Moh, karena keyakinan saya yang bisa diterima orang hanya amalnya sendiri. Ngoten niku mayit goblok napa? Marah ditulung arep selamat ya tidak mau. Hanya menerima amalnya sendiri toh. Yang lebih goblok lagi ketika Allah jauh bulan dalam Gusti ganjaramu itu sing tak terima setelah dihitung-hitung di sisa mekursa juta mungkin Gusti tapi cocok khawatir. Najan ganjaranmu hakmu tok amalmu tok ilmu mek juta. Tapi tak tambahi teko rahmatku. Rahmatku ini duduk amalmu. Rahmatku sak triliun. Gelem orang mboten Gusti, apa kula gadah keyakinan amal kula tok. Sing mboten amal kula ora oleh. ini mayat goblok napa? Jadi tidak mungkin orang itu lantas berpendapat hanya menerima amalnya sendiri cok. Apa Nabi oleh nyapaati? Apa Allah nggak oleh roh? roh mati di luar di luar amalnya orang itu. Mantan, ini pemanasan ngoten mawon. ini diwocok. Al-amalu wal adkaru wal ad'iyatu lil ghairi tanfa'u amal-amal zikir-zikir donga-donga kangge wong liya untuk orang lain niku nggih manfaati hayyan kana au mayyitan sami ugi sing ditungani niku tiang tasik gesang utawi sampun sedo yang kedua wa qu'udun nas ba'da dafni dalil tentang wong-wong sing tetep lungguh mubeng neng kiwa tengene kuburan ba'da nih setelah pema pemakaman kalau di luar NU wis mari kubur langsung mulai rasanya nyapo-nyapo hmm. ora usah acara kopo langsung mulai Tapi wong NU sih tetep ning kono moco moco nopo, napa sakit tunggalan nih talkin. Dalile wong liya sing gak gelem dongakne wong liya, sing gak gelem kirim donga, sing gak gelem ngamal niat kangge wong mati. Dalile niku wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Lek maknane ngeten. Sungguh tidak sampai kepada manusia kecuali hanya sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Biasanya kata Nah, sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Lalu berdasarkan terjemahan seperti itu, tidak berdasar ayat berdasar terjemahan man seperti itu kemudian mereka berpendapat wis gak kena kirim donga niku sing salah terjemahane ayate buatan salah kiai buatan salah sing salah terjemahane monggo si terjemah situ-situ niki buatan fanatik buatan muring-muring buatan nesu-nesu boten emosi ilmu bisa dipertanggungjawabkan masih pulang besok mati kita koni ini jawaban Wa'an sesungguhnya Laisa tidak ada Lil insan Niku oleh mereka dimaknai sampai kepada manusia Li niku maknanya sampai nopo untuk Nopo milik Alhamdulillah Nama maknanya Segala puji Sampai kepada Allah Terus mendit Milik Lillah ini lo maknanya apa? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah napa sampai Allah? Milik Allah. Terus mandi? Milik lah. Milik. Nah, nggak dimaknai sampai kan? Nah, salahnya mereka li dimaknai sam sampai. Salah apa benar? Nah, eh, salah, salah. Wong li kok dimaknai sampai. Lili ku maknanya buatan sampai. Lili ku maknanya milik, bagi, untuk, buatan ibu. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Almoya lil ustaz. Air ini sampai nama untuk? Langit nama betul betul sampai nanti. Nah, jadi menerjemah ayat itu jangan begitu. Jangan diterjemah sungguh tidaklah sampai kepada manusia. Jangan begitu menerjemahnya. Bongli kok maknanya sampai. Lalu yang di bagian belakang ada bid'ah terjemah. Mana bid'ah terjemahnya? Kalimat ayat ini nggak ada kalimat binafsihi. Taman pendeling ya, dan kalimat binafsihi nopo pendeling. Taman pendeling. Gak ada lah. Kan? Binafsihi itu maknanya sen sendiri. Tapi mereka menerjemahnya sungguh tidaklah sampai kepada manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan sen sendiri. Berarti kalimat sendiri ini pun nambah-nambah. Nambah-nambah yang gak ada dasarnya ini niku jenenge niku jenenge di tengah. Makanya jangan suka membenahkan orang lain wong podo air ya, Sesama ahli bid'ah. Jangan saling mendahului. Nah, niki fair mawon. Nggih, paham Nah, sing bener nurut bahasa Arab dan alhamdulillah kula piyambak pancen dosen bahasa Arab. Kalau nanti pidato tentang Arafah nggih damel bahasa Arab. Wong-wong Arab nggih ngerti ya. <laughs> Maksudnya dengan bahasa Arab mulai wong kono ya nyambung ngoten. Berarti sing tamone Arab tenan ngoten. Boten Arab Arab. Lek maknani berarti li kan untuk dong. Untuk atau milik. Sungguh tidak ada untuk manusia. Sungguh tidak ada milik manusia. Sungguh tidak ada bagi manusia. Illa masa. Saat itu fi'il madhi. itu maknanya telah. Ya, Sungguh tidak ada bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan kerjakan maksudnya apa? Marzuki senajan ilmu musak pirang-pirang lek gak ngelakoni yo gak berhak mendapat u upah ngajana lek ngono ojo mekur ngaji tok ojo mekur pinter tok yo kudu gelem gelem ngelakoni nah ayat yang sejatinya motivasi dorongan supaya kita niku mboten ngaji tok lakonono. Lek durung mau lakon ya ora oleh ganjaran. Dadak terus ditafsiri ra oleh nih wong liya. Ini kan kok asuhe ngoten lho tafsirin. Dhewe gara-gara terjemahin li dimaknai sam sampai niku wau. Terus nomor kalih kalau ayat ini bilang Sungguh tidak ada bagi manusia Kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan Tidak bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim Atau ayat-ayat lain Yang intinya kita boleh mendoakan orang, lah, orang lain Sahabat mendoakan para seniornya yang sudah mening meninggal dan itu ayat Quran mengingkari kafir mengingkari ayat Quran kafir bagaimana Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladina sabakuna bil iman kalau memang nggak boleh mendoakan orang lain putus amal dewe-dewe terus kena opo menurut Al-Quran sahabat itu kok senengane dongakne sahabat yang telah lebih dulu mening meninggal nopo Quran salah ya nggak mung nggak mungkin yang kedua berdasar hadis Bukhari kalau bapak kita mati belum sempat haji kita anaknya disuruh meng menghajikan itu hadisnya sahih Bukhari sing lakoni anak tapi haji itu pahalanya untuk orang orang tuanya. Ngaten. Hadis itu tidak bertentangan dengan ayat Quran. Quran tadi bilang manusia itu berhak menerima atas apa yang dia ker, ker kerjakan. Yang tidak boleh itu meroyok miliknya orang lain. Di hari kiamat di bumi ganjaran sak jutaan sesuai dengan amalnya masing-masing. Iku meroyok nek wong liya orang ora oleh dene nggak ngeroyok terus mendapat haji hadiah entah hadiah itu dari sesama mukmin atau hadiah itu dari syafaatnya kandeng Nabi atau hadiah itu dari Gusti Allah meskipun awalnya bukan haknya lantaran dia nggak mengamal tapi kan ya boleh kalau Allah memberi bonus itu boleh nah Beda dengan terjemahan yang salah tadi. Kalau terjemahan yang salah itu yang sampai hanya amalnya sendiri toh. Berarti sampai syafaatnya Nabi pun tidak sampai. Rahmatnya Allah pun kalau bukan amal orang itu tidak sampai. Dan itu tidak mungkin Allah gak iso rahmati itu nggak mungkin. Ya, ya. Nenek dimaknai marzuki, amal itu biro marzuki sewu Gusti ya wis hakmu tak sikil nempeng sewu hakmu sak juta suwun Gusti ya haknya hak andai Allah nggak nambahin wis nggak salah uang pancen sudah diberi sepenuhnya tapi lek Gusti Allah nambahin sak triliun kas apa salah salah apa ya mboten ya saya sampean gelem ora ditambahi ya enggak gelem ya goblok nah lagi, paham pahaman kalau terjemahan pertama hatta ditambah Allah pun nggak bisa karena yang sampai hanya namanya. kalau versi terjemahan pertama yang keliru tadi kalau dimaknai hanya berhak atas namanya, iya hanya menerima haknya tapi kan masih boleh menerima apa bonus sekalipun itu bukan haknya dibuka rakenek hak arti pangeran dalika hada min fadli hada min fadli rabbi itu fadl kursi Allah yukti mayyasha wa yamna umayyasa Allah memberikannya pada siapapun yang dikehendaki nun sewu orang uang mati turun sempat tobat mesti dikepok apa yang bisa ngapura Lek jenenge Quran, pokok gak mati kafir, pokok gak mati musyrik, sing mungkin di ngapura. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni jika orang itu musyrik. Tapi kalau dosanya bukan syirik, Allah masih mau mengampuni bagi siapa yang di kehendaki. Mati dosanya mau limo dari sempat obat. Itu fi masyiatillah terserah kersane Gusti Allah. Oleh para Gusti Allah ana wong mau limo dosamu tak ngatur kabeh. Dosa ora pangeran mungkin. Hah? Oleh apa mungkin Oh, oleh wong jare Quran ya limai lima yasa bagi siapa yang dikehen kehendaki. jangan berhenti. Jadi yang niku bingung. Aku lho durung tobat kok moro-moro di ngapura ya apa? Nah, pancen Gusti Allah kersa. Piye maneh? Lah iku kok gak di ngapura lho Gusti Allah gak kersa. Lek hak mesti jiwa ini lek hak. Kalau itu rahman Allah, fadl Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi nomor ini, paham? Nah, itu cuma dimaknai sungguh tidak apa? Sampai nih nggak sampai, di nih nggak sampai, di poso posone nggak sampai. Kenapa? Ini kan ayat, dan itu kan hadis. Lebih kuat mana hadis dengan ayat? Kan kuat ayat, tak pegang hadisnya, tak pegang ayatnya, tak buang hadisnya. Lu goblok. Nggih. Ojo langsung dianggap Quran bertentangan dengan hadis. Mboten. Nyuwun sewu. Jawaban dengan hati yang tulus. Ada ayat wa alaisa lil insani illa ma Nabi kira-kira paham boten kali ayat itu. Nabi mu goblok apa mboten goblok? Hah? Ayo, sopo sing wani jawab Nabi nggak paham. Nah cuma, sing terang-terangan. Enten? Hah? Terus sopo sing wani ngacung Nabi paham? Enek sing gak ngacung kira-kira munafik nih. sebutan yang Kanjeng Nabi. Tak paling mana. Nabi paham mboten? Ah. sebut yang mana wani ngarani gak paham? lah Nabi paham tentang ayat ini. Terus sekarang ada ustaz juga ngaku paham tentang ayat ini. Nggih mboten? Ustaz yang merasa paham tentang ayat ini Lalu dia mengatakan hadis ini keliru. Hadis bukan wong tua. Hadis ngodok nih posone wong tua. Hadis nih wong tua. Hadis sodakoh dikirim dikirimnya nang wong tua. Itu senajan hadis Bukhari Muslim oleh mereka dianggap keliru. Berarti mereka itu begini, saya paham ayat ini. Nabi juga paham ayat itu. Dan mereka mengambil sikap memegangi pemahamannya terhadap ayat dan berani membuang hadisnya kanjeng Nabi. Seakan-akan pemahaman dia terhadap ayat itu lebih benar, lebih kuat daripada pemahamannya kanjeng Nabi. Paham apa bisa orang itu mengeklaim saya lebih paham tentang Quran daripada kanjeng Nabi? Kan boten iso. Jadi ojo ngarani hadis bertentangan dengan ayat. Lebih kuat ayat tak buang hadisnya ojo. Ente memahami ayat, Nabi memahami ayat, lalu pemahaman ente beda dengan hadis. Gitu? pemahaman ente beda dengan hadis berarti pemahaman ente beda dengan pemahamannya kandeng kandeng nabi kalau ada orang pemahamannya terhadap Quran beda dengan kandeng nabi pertanyaannya lebih kuat mana pemahaman orang itu dengan pemahamannya kandeng nabi lebih kuat lagi nah mau jadi biar kita itu nggak gegabah buang hadis yang memang itu dilarang dilarang Al-Qur'an. Ojo gampang-gampang nuduh hadis ini bertentangan dengan ayat. Ojo langsung dituduh menu. Pemahaman saya beda dengan hadis. Betul? Berarti pemahaman saya beda dengan pemahamannya Kanjeng Nabi. Lah, saiki bener endi Nabi kalaku dalam memahami ayat. Ben rada duwe tata krama titik lho karo Nabi. Masa Nabi disuudoni enggak paham ayat. Til? Dil. Tahu ngeten? Itu rumus penting dan selanjutnya nanti gampang memahami yang lain-lain. Alamu lil milki lam pada kalimat lil insan itu maknanya mi milik wal istihqaq hak la lil ghayah li di situ maknanya bukan sam bukan sam sampai berikutnya dalil bahwasanya kita mendapat pahala dari amal kita sendiri juga dapat pahala dari amalnya murid-murid kita. Terus otomatis dapat pahala dari amalnya anak-anak kita. Asal kita ikut mendi, mendidik. Mana dalilnya? Wa naktubu ma qaddamu wa Terus Tersudi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa naktubu nyatet sapa insun, ingsun Allah ma barang-barang odamu kangus wis lakoni nglakoni wong-wong mau. Apa-apa yang telah mereka kerjakan kami catat. Wis maklum wis. Dadi kan kan namo Dadi kan ganjarane. Tapi bukan hanya yang kita kerjakan toh yang dicatat pangeran itu. Wa asarohum lan opo wae kang dadi pening pening peninggalan nih, yang saat dulu mati bangun kantor NU niki saat niki tinggi ngaji niki sing melok nyumbang saat niki oleh napa oleh ganjaran Sampai mati jiwai ganjaran dari amali panjenengan dan setiap anak atau murid panjenengan ngelakoni amal soleh Sama ya oleh ganjaran sebab nopo pirose surat yasin niki wa asa wa asarahum. Kami catat apa yang mereka kerjakan dan kami catat pula apa-apa yang mereka ting tinggalkan. Deal mana? Enggak gelem belum? Kalau main ganjaran enggak gelem kok. Napa? Wis kakean. Kok yo koyo ya ngritil diterima. Ayo jajal panjenengan mati. Terus Gusti Allah jauh ke malaikat mungkar nakir jauh ini. Fulan, halo malaikat. Ngamamu kabeh ra diterima. Dan apa? Ana perenge. Sing kurang ikhlas, rundel, dengki, dendam, rezekine ra halal, kurusi sak ripis. Ra diterima kabeh. Kok ora diterima? Nggih pun kula ngarep-ngarep gimana anakku tuh anakku tuh ora ana sing dungane sama yang sak durung mati yo pesen ora usah. Nah, terus sampean ngarep-ngarep apa? Mbok yo jaga-jaga. Sewaktu-waktu busi rada mati. Ngerti? Mesin juru yangen, mbok yo ngejak cah loro cah telu, jaga-jaga tinggi nabo di Nyurung mobile di karo kunci ra kene disurung laku aja terlalu pede wis gak usah surung-surungan nek macet ben mlebu neraka bisa la yo piye tapi jenengan gak ngamal ngarep-ngarep jumetok niku ya salah nah, motor kau usah diiseni bensin nyapo ngarep-ngarep surungan ngono ya remek sing lurung ngene nah, Nggih. Bensin tetep diseni tapi aja sombong-sombong, sapa ngerti ning dalam mo. Moko. Dil, dil. Qala Allah Ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا bil bil iman jelas nih para sahabat yang datang kemudian berarti sahabat junior sahabat junior yang datang kemudian itu senantiasa mengucap kenapa saya artikan senantiasa yakulun niki niki menceritakan peristiwa lampau tapi nggak ilmu dong mudore berarti lek dunga ini nggak bisa tindo pengake terus terusan sahabat yang datang kemudian senantiasa mengucap Ya Allah ampunilah kami. Buatan kami tok dan dan dulur-dulur kami yang telah mendahului kami. Kenapa mendahului ini? Nah, untuk para pahlawan yang telah mendahului apa maksudnya? Mati. Lah sahabat itu untuk makni kontrolnya sungai mati. Jerene Quran. Sama lingkar Quran kafir Lingkar Quran kafir. Nek ana wong liya pinter ngampirne kan ya iso. Tuh ngapir ae. Dadi kula mboten ngapir iki. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jaluk ngapura Nabi. Kangge sapa? Kangge dosamu dhewe, uga kangge dosane wong-wong mukmin lan mukminat. Para rawuh niki lho. Toto kromone kanjeng Nabi luar biasa. Kita nggak boleh meyakini Nabi niku duwe itu, Karena Nabi niku maksum. Napa? Mak maksum. Sing itu dosa yang kula panjenengan iki lho. Wong-wong itu iki ya dosane akeh. Mripaku dosa mboten? Dosa ibu-ibu lesane dosa mboten? Terus Nabi jauh "Kadean, nyapo Wong tas mati kok beripati mendeli ini. Nah, nyapa sebabe? Jadi kanjeng Nabi, inna ruha ila kubido ruh ni lek pas dicabut, aku al-basaru, maka diikuti mata. nggak percaya mati awis. Ya Menurut Nabi hadis sahih Muslim, sahih Muslim wajib dipercaya Lek wong iku mati, proses dicabutnya nyawa niku nyawa metu niku ning karo mata. Loh, kan nanti sampe niki. Nanti. Makanya begitu nyawa lepas, posisi mata pas mendel mendeli karena proses keluarnya nyawa diikuti mata. Enggak percaya? Mati yo, buktekno eh. dhewe tapi gak iso balik bareng roh aku salah masjid sedo bakal banjur pating bengok pating jelerit nasun poro manungso, min ahli saking keluargane biasa ibu ibu padha nangis Fakola Nabi jauh Lata kemoco podo dongo Ala angkusikum kanggo kanggo awamu Illa bi khair kejaba kelawan donga sing sing apik. He lek donga donga sing apik. Lah kene apa? Fa innal malaikata sebab para malaikat iku yu aminuna padha mengamini ala mataqulun donga kang sira waca. Nah, lek donga sing apik sebab dongamu diamini malaikat. Wongkene gelem amin amin kok ora lek ana wong Berarti tiru-tiru malaikat. Elek apa api? Api. Sing ora oleh tiru-tiru se setan wala tattabi'u khutuwatis setan. Ora oleh elek manut setan iki pancen ora oleh. Ono wong dunia ya Allah tetapkan iman kami, berkailah kami, rahmatilah kami. Setan kafir gelem amin amin. Sing gelem amin-amin iku malah malaikat. Sing amin-amin tiru-tiru malaikat. Sing Aku gak melok ngomong. Dong ora? Ngono angel mendak. Sing ikhlas lho. Wong udang ora patek ikhlas Abu ora mlambene. Terus Nabi mendoakan mayit di luar sholat jenazah. Tas ngerem mripate mayit ngandani wong sing padha nangis turun dicuci turun dikafani. Nabi langsung dongakne ngeten ini. Terus muni Allahumma ghfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyin. Allahumma ya Allah ighfir ampunilah untuk Abu Salamah. Warfak darajatau angkat derajatnya fil mahdiyin bersama orang-orang yang mendapat yang diberi hidayah. Wakhlufhu kantilah Abu Salamah fi aqibi dalam menjaga keluarganya fil bersama orang-orang yang masih hidup di dunia Waghfir lana walahu Ampuni kami juga untuk aku Salama Ya Rabbal Alamin Wafsah jembarkan Lahu untuk aku Salama ini kuburnya Walawir terangilah Lahu untuk aku Salama Fihi di dalam kuburnya Rawah Muslim Hadis riwayat Imam Muslim Para jamaah, para rabu di Malang ada orang kalau nggak salah namanya uh, Ustadz Zuber itu berpendapat panjang oleh ada wong mati kenek tapi hanya di dalam sholat jenazah Pulau yang gak terima tak boleh dalil bahwa Nabi mendoakan mayat di luar di luar sholat jenazah yang Abu Salamah tasmati mripati melili diremne wong wedok padha nangis dikandani mari ngono nabi Abu Salamah ini sebelum sholat jenazah berarti oleh lek nabi nglakoni harom haram-haram nek sakarepmu nabi haram nek sakarepmu hak asasi wasahlahu fi qabri jembarkan kuburna terangi jalannya Padha wong Jawa, engko padam padang dalane. Enggak diburi. Pinter ta wong Jawa. Teko nabi niku dongon. Sangkinge diterjemahne Jawa. Terus pundi? Padang dalane jembar. Oh, teng malam dari monten. Ya kan ngono barang ya. Nggih nggih nggih. Perlu ini perlu. Jangan lihat zunane Pak Yai Mukti Ali ojo Besok-besok kira-kira sudah tahun kas ngenen. Berikutnya Nah, niki doa-doa sholat jenazah betul sabun. luar biasa. Halaman 56 nomor 13. Oleh koran gelabing yang sandingi kuburan. landang mulai-mulai berdasar dalil ya, nggak berdasar ilmu, berdasar dalil kesimpulannya eh tibake NU iku padha padha karo ga dalil ngono Ila kafantumuni nalika sira kabeh mendem ingsun lek mari mendem aku yo ya, fakimu padha manggono haula qabri ono kiwo tengene kuburku sepinten dangune qadra haru jazurun kira-kira sak suwene beleh unta wa yuqassamu lahmuha lan den bagi daginge sak jaman ku mboten padha suwene beleh unta lan bagi daging pinten Hari. sak jam nggih pernah per mboten mawon Bagi bagine jauh, mboten mawon mulai 10 kilo langsung dibagi wae pupu siji ngene ndang ya, mari. Ya. Lek sampean wis mari kubur aku, manggono kuburku sak suwene mbeleh unta lan bagi daging. Perlune apa? Hatta astaqni nisabikum. Sehingga ingsun rumongso anteng, kroso anteng ayem bikum lantaran ditumboi isi kabeh wa alam lan supaya ingsun bisa weruh mada kelawan jawaban apa urajiku jawab sapa insun bihi kelawan mada rusul rabbi jawab poro malam malaikat kang jadi utusane pengi pangeran jadi sak mantune pemakaman niku sing liyane mulih kersane tapi tetap enten lah tiang-tiang khusus di situ nunggoi sak jam rong jam ben mayit ini ku a ayam tenang ben iso jah jawab dene mayit ra duit dosa blas kuwi dawa malaikate sampai peti, Nah, gak apa-apa. Besok lah aku Ismail mau kubur boleh kakek rasa tunggoi mungkin lagi ditengani malaikat ora apa-apa wis aja khawatir tak depane dewi, ya. lek sampean kekendelan ngono ya monggo lek kekendelan hak asasi nabi ora kekendelan sahabatnya orang, orang kekendelan dadak sampean kewandel ya ya monggo hak asasi lah meneng nunggoke ngene iku nyapa? Nduwe apa maca? Wa yustahabbu den sunnahake an yuqra'a diwaca indahu ning sandinge makam sayun sedikit minal Quran saking Al Quran. Nek sampai khatam pisan. Wa in khatamul Quran lamun podo khatam Quran indahun yang sandingi kuburan karena hasanan niku tambah bagus niku malah sae berikutnya Nabi perintah lek mali kubur tunggu ono Nabi jewe konsepnya apa mboten dengan perintahnya jangan-jangan Nabi ngopon tok lek mari kubur maya tunggu ono sama jewe Nabi lah aku mulai Masa Nabi yang ngono? Ini bang. Rawaina kami meriwayatkan Kami meriwayatkan Kami meriwayatkan Fi al Bukhari wa Muslim Dalam sahih Bukhari Muslim Sahih itu ini Oke An Ali dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kunna adalah kami fi janazatin dalam acara jenazah. Fi baqil ghurqat di dalam makam baki. Makam baki itu di cedeke Masjid Nabawi. Fa'atana lalu datang kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Nabi pun duduk Loh ini loh, Nabi konsekuen Lek besok mari ngubur aku Tunggu ono, coba susu mulai Ternyata dalam acara pemakaman jenazah Nabi juga nambah du du duduk di situ nggak apa nggak amblas pulang Wafatna kami juga duduk haulahu di sekeliling makam. Jadi jadi Nabi dan para sahabat usai pemakaman juga tetap du du duduk di situ kon konsek konsekmen gitu ini. Ini mungkin kita akhiri jam 12 terus break. Berikutnya, yang penting-penting mau nomor 16 كانت berdeh فسير rasulullah SAW alaihi wasallam apa burden? Burden. kalau Ila faragha ngerti Rampung so was ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila faragha nalika wis rampung min tafnil mayit kufur mayit waqafa nabi tetap mandek alai di situ Enggak segera pu pu nah doa nama mandek doa mandeknya doa nama Bapak Nabi jauh, hei, asal doa ya mandek negeri. Istaghfiru maca istighfar ho, maca istighfar ho. ho. Di akhirku kanggo dulurmu sing tak dikubur iki. Was was alu o. Lalu kanggo dulurmu. Dongono Di maksude. Dijalukne apa? Atas kita supaya teguh hatinya, mboten ndret ndredeg. Nah, kenapa kenapa perlu didoain ben gak ndredeg? Fa innahul ana yus'al sebab iku saiki lagi di ditakoni lah saiki ana wong kekendelan wis ora apa tak sepati dhewe gak gere dekat, oh. sahabat yang dari tapi hak asasi lah Oh, Nabi nek korban gandarane pek dhewe napa kangge mati barang? Ora kene, gandaran dhewe-dhewe. Ngono ta? amal suwe-suwe. Ana Nabi perintah dikapsin supaya dijupukne wedhus kibas. Akrona ah, kang anduweni sumu. Lanang tenan sumune dawa. Semakola banjur Nabi ucap Belai ini ucap apa? Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin alhamdulillah kita wis oleh bagian titik-titik Ya Allah terimalah pahala kurban ini dari Muhammad untuk apa keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Sampai yang barang? Rawahu Muslim riwayat Muslim bulughul maram halaman 281. Ini insya Allah peserta densus di sing larat-larat dari nanti kurban. Besok ini buka catatan ganjaran ini kaget loh. Kok ini ganjaran kurban ini kapan kurban ku Mas Al belum tahu. Dijelok alamati kiriman pulsa itu kondi. Ibaratnya kok kandeng? Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sokeh muslim. Gak gelem sakarmu hak asasi. Bisa itu ya akhirat nolao. mau kulo mau, mau, Kiriman puluh satu kondi. mau, Lek pulau purun, lek pulau. Nek rawoyai purun. Oh purun. Remoye burung diparingi nabi bukan burung. Berikutnya, man utawi sapa wonge iku mata mati wa alaihi atas tanggungan dia siamun poso peluang sulit sapa mat sapa wonge mati duwe tanggungan poso soma mongko poso anhu minangka nyauri posone sing mati mau sapa sing dikengken poso waliyu waline telu keluargane muttafaqun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim Bulul Maram 137 Bil sing poso sing urip gandarane kangge sing mati. Lah sing poso oleh gandaran ora aja kuatir enek dalile dhewe. Ngandhape niku mamin abdin ora ana kawula muslimin kang muslim yadau kang andongaake li akhihi kanggo dulure bidhahil ghaibi kang wis ghaib. Yo. Ndongane dulure sing wis ghaib alias alias wis dead wis mati illa kejaba ora mesti bakal ngucap almalaku malaikat ngucape walaka bimislin bagimu pahalanya sama rawahu muslim hadis riwayat imam muslim peluang suli menawi wonten kawula muslim ndongakne kangge dulure muslim sing wis boten wonten malaikat mengke ngucap ojo khawatirkan ganjaramu ojo rugi mboten dongane wong mati nih mboten rugi babar pisan sing mati oleh ganjaran sing dongane yo ya ora sudo ganjarane ojo. nggak gelem monggo hak asasi Nabi dawuh ngene ya dilarang, Nabi yo ya hak asasi. tanggung jawab dhewe dhewe Ta'watul mar'il muslimi Dungane wong kang Islam Li akhihi kang budulure Bidohril baiti kang usmati Mustajabatun mesti bakal den Den Ijabai Dungane wong mati eh, wong Islam kang dulure sing wis mati niku bakal den ijabahi inda sihi malakun muwakkalun nang sandinge wong sing donga niku sirai wong donga ana malaikat kang ditugasi ditugasi njaga ulama ta'ali akhihi saben-saben tiang niku ndongake dulure bi khairin kelawan donga bagus qala malakul muwakkal bih mongko malaikat sing ditukasi njogo ngucap ngeten ngucap tersebut amin walaka bimisli amin jok khawatir mas ganjaran kangge sampean oh podo sing kepengin dilentreh nabune. walaka halih iku kaduwe sira ajruka utawi ganjaranmu bimislin kelawan Eh, mubtada'i mahdhuf dil dil sokeh mboten sokeh muslim berikutnya arpunas tanggal telu ni anak isin Soan unas sowan kiai mudakir di nyuwun pangestune kalau kagungane putra kula jenengan akan muka-muka lulus nah dikritik oleh orang di luar NU ora usah njaluk donga barang donga donga dhewe ae nah, ngene ta apa ora oleh njaluk donga lek tirose kanjeng Nabi oleh tapi wong liya silahkan berpendapat Rauleh hak Asisi. Istadatu insun dalu izin annabiya kandeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrati kanggu tindak umroh. Fa'adina banjur Nabi paring izin Bakola cawuh sopo Nabi Latan sana jong lalek kita lo ya Jong lalek aku lo ya Ya ukhayya dulurku ngelalek nglalekne min aika saking tungamu, Lek dungo aku can can cangkingan ojo mok lalekne lo yo, Berarti Nabi pesen ken nih Oleh para suan kiai kan akan Eh. Berikutnya riwayat lain asrikna ya ukhayya fi sertakan kami dalam do dalam do doamu ini Umar dipercaya Nabi kendungan Nabi itu satu penghargaan yang luar biasa penghargaan yang luar biasa berarti Umar ini menurut pandangannya kambing Nabi termasuk wong sing apik suci artine makbul makbul tunani ini Umar sampai jauhnya kawungnya kalimatun surruni annali bihat dunia Nabi pesen mempercayakan doa pada saya itu adalah suatu kalimat statem statement apre apresiasi saya tidak senang kalau-kalau kalimat itu diganti dengan dunia bagi saya. Nanti kalimat itu, Umar, Umar, dalam hati. Kalimat tadi tak cabut, saya nggak janji mempercayakan doa pada sampean. Tak ijoli duit sak Umar bukan gelap. Itu satu apresiasi yang andai diganti dengan dunia pun saya tidak tidak senang, tidak mau. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Berarti Nabi dijamin tidak munafik. Wah, kenapa? Umar dijamin bukan munafik. Andai Umar ini bosok munafik, nggak mungkin Nabi ya, Titik Wudhu. Itu kalimatun mayasurruni annali pihak annali pihak Abdul Abdul ya terlepas dari itu Nabi lo jaluk Nabi lo jaluk di Tungat nih Mosok jaluk tungo kiai haram Berikutnya Anna rajulan setune wong lanang suwiji Kola matur Lin nabi maring kanding Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Inna ummi uftulitat nafsuha Setuhne ibu ingsun Lepas nyawone alias Seto Wa uroha nurut kawulo si ibu niku Lalu takalamat lamun sempat-sempat dawuh Tasot dakot yakti ibu kepingin so So so takot pertanyaan kula fahal apakah laha ada bagi ibu ajrun pahala intasodaku jika aku bersedekah anha gandarane kanggo kanggo ibu ora nabi jauh naam napa naam Ya muttafaqun alaih. Jadi ibu mati, bapak mati, anak sodako beli sapi, beli kebu, ini kange, kange, ibu ibuke. Menurut hadis Bukhari Muslim, ibuke sing mati oleh oleh ganjaran. Sedang kalau orang yang ngarani berkat kebungut ini ku haram. yuk ben hak hak asasi. Tapi lihat tirose Nabi sing mayit oleh ganjaran. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Dong. Ngeroyok nek wong liya ora oleh. Hanya menerima hanya berhak atas a amalnya tapi disodakoi boleh Hadis ini nomornya, nomor indeksnya 1672. 1672 di Sahih Muslim nomor indeksnya 1672. Nopo gunane sedekah niku? Enek gunane napa percuma? Inna sadaqaka satuhne sadaqah Iku latujiu bisa meredam Memadamkan An ahliha Dari keluarga sodako itu Meredam apa? Haral kubur panase sekso kubur Pengen korah bapaknya kepanasan terus Nah, lek ngono di sotakoi sotako kami wong mati wong Jawa lek ngarani selam selamatan wong karanganyar duwe jeneng liya monggo dijenengne syukuran Enten para mriki dijenenge syukuran Nyapa beli sapi, syukuran lo apa ini bapakku mati. Napa dijenengi walimah? Sodakoh untuk orang mati ada hadisnya Bukhari Muslim gunane nggih ngedem panasnya kuburan Wis saiki sodakoh untuk orang mati dijenengno apa penake Barang. Yang penting jangan dipitnahkan hanya karena nama. Selamatan di dalilin. Ya wis, lek selamatan kalau dalilin syukuran ae. Syukuran apa bapak tas mati. Laukana musliman Lamun si mayit niku muslim Lamun si mayit niku muslim Fa'ataktum anhu Banjur sirokape merdeka merdekane budak anhu gandarane kanggu mayit muslim Muslim Aw tasaddaqtum anhu utawa sira kabeh padha sadako anhu ganjarane kangge mai mai mayit aw hajjatum anhu utawa sira kabeh padha haji gandarane ya kanggo mayit taqabatan oh. balaghahu tumaqqab marang mayit dari kabeh mau. Jarene sampai di Kanjeng nanti nggak percaya hak asasi. Abu Dawud status sanadnya Hasan Jami Sohir nomor 7000 sekian. Berikutnya Lama jaa tekalane wis teko Nak yu Ja'far layon-layone Ja'far Nopo ya melayon-layon itu. Kabar kabar meninggalnya seseorang. Menurut dijadi melayon layon ini nyapa ya? Saking gue mungkin baru Oke, Mungkin ngoten. Hina kutilah nalika Ja'far terbunuh mau mongko dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali kuwi keluargane mati napa kita kita bantu mboten niku sing masang taruh sapa kita sing nata kursi sing beber kelaso sing metel kayu sing ngedusi kita bantu sesuai dengan perintah kanjeng ibu-ibu bawa beras badan bawa gula napa ngelakoni hadis ini bantunan bukan kita nggak melaksanakan ini sudah sudah tidak mau kepaten susah dan bantunan beras beras itu kok tonggo kabeh dibantu nah perkoro kita terus Napa mangan. Niku keluargane sing kepaten pengen nglakoni hadis Bukhari Muslim yang atasnya tadi. Napa? Pek kita niku anake sing anake sing mati. Terus apa? gandarane kangge ibu sing mati. Oleh ora? Oleh. Ibu oleh gandaran ora? Oleh. Lantas anake sing susah niku ini aku pengen lakon ya hadis Bukhari Muslim. Terus masak sodakoh kan tamu. Bener? Oleh para keluargane sodakoh mengamalkan hadis Bukhari Muslim. boleh Saat ini tonggol takon. Tonggo sodakoh boleh Boleh. Tonggol tonggol sodakoh keluarga sing kepaten boleh boleh boleh, Boleh keluarga sing kepaten ganti sodako tonggo nrimo oleh napa mboten oleh padha oleh Nggih ta? Padha oleh. Kapan niku kula critaken teng Blitar? Wingi tiyane teng Bliyo. Jenenge Pak Sugeng. Niku ini tokoh organisasi di luar NU. Mboten sampun omongan. Mestinya nanti sodako-sodako yang anti dan benar-benar nggak lakoni. Suatu saat Moros ini situ. Mboten nglakoni sedekah, mboten masak, mboten mboten nglakoni. Nah, dilalah bermasalah dengan pemakamannya, karena KTP-nya tidak di situ. Akhirnya Pak RW bertenang salah, Menolaklah wong KTP KTP ini duduk gini. Bingung boleh. Bukan kuburan ini. Sampai awan turun putus-putus. Barang doa awan lagi ada keputusan dikubur di pemakaman milik Tempor. Ngaten. Nah, krono sampai awan duduk barang mari riyo ya pun lawan. Sing takziah ini kayak ending. Kulo takziah, Pak Taufik Ketua Muhammadiyah kita takziah, sedaya takziah. Sedaya takziah. Ket ending ya mboten enten napa-napa, nggak boleh ada apa-apa. Bareng sampai kira-kira jam setengah luruh ini kok akhirnya ngetok di sebuah kotaan ya. Iya. Ya. Batin eh tibake padha. Tibake padha. Niku mboten nambah-nambah komo. Ya, sangat wajar, sangat manusiawi wong tamu mari duduk kuburan kesel. Masuk ya ora ini sak campluk-camplukan blas. Wong takziah ketisu sampai awan masuk blas ora opo apa-apa. Niku manusiawi mboten nambah-nambah agama. Andai kita dituduh nambah-nambah agama, wong ya ana dalil dalile. Mboten lho, Dong. Nggih. Enak wis. Lego. Lah tapi muni piye? Wis kepaten bapak susah sing dikon. Sedekah maneh muda susah. Jadi selamatan nih wong nih wong susah. Pertanyaannya, apa wong susah gawe sedekah? Wong susah ditambah oleh sedekah, bendang ilang susah. Saya merintah Quran, Quran. masuk Quran salah? yungfiuna fisarroi sarra'i wad dharra. Senantiasa infak. Sedekah dong ini duit. Baik ketika senang maupun ketika susah. Oleh betul susah sedekah. Oleh mung ini yungfiuna fisarro sarra Mungkin wong ya tapi susah tapi duduk susah kematian. Susah apa? Ya susah tiba ngono lho. Kakek utang. Endi dalile bahwa yang dimaksudi susah tiba? Wong Quran muktah pokok susah ngono ae. Terus rumah sekolah mboten susah iki. Biyen adik kula sedo nggih tangga-tangga tenggriya terus kita wae sekon mboten susah. Napa mboten susah? Sing dimasai yo ya beras teko. Tangga-tangga enggak menyusahkan. Sing dikira tuku bumbu yo ya njipuk teko kotak sing diseni tonggo tangga mboten susah. Sing masak ya tonggo-tonggo sing mecel kayu ya tonggo-tonggo mboten susah. Kejaba yang medit ngoten mawon ya, Nek kula tambah muda susah ini wis wis kok gak di gak dipangan. Tambah tersinggung maneh dibuat ning pinggir jalan, Waduh tersinggung terima terima panganan yang suwe mana Dong bener Nih tek dimangan dirahapi Masya Allah Kalau hilang punya kampul hmm. Kabul kajati pasien Tiang itu Tek termasuk pulau Ditakoni sama ditakoni dia dong kan ini bapakmu mati dia kan tapi yo kudu ikhlas loh kan kudu ikhlas oh nggih nggih ikhlas bapakmu mati ikhlas ini cara kebomu mati pisang ikhlas ora dibeleng maksudku oh ikhlas ikhlas Wong oh, bapak mati ikhlas apa mana nih kur kebo kelangan bapak ikhlas apa mana nek kur kelangan oh tambah ikhlas nah, Ngeten, ngeten. Lek wong liyane gitu kan sampean bapakmu mati ikhlas, oh, oh ikhlas. Kira bapak ikhlas, oh ikhlas. Lah kebone gak dipilih. Aku lek kangen kebo gak ikhlas loh. Lek kangen bapak ikhlas, lek kangen kebo gak ikhlas. Larang gitu kan kebo karo bapaknya. Ya, ya rada larang kebo. Ya halal sih. Wis jam 12 ngono kan. Terus saya mau kurang titik mau. Dua jam ini kan, tadi gini. Lek malah ini setengah dua belas lebih dikit. Ya, tapi ditutup medis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata insan Saya mandi, es mandi. Es mandi. nalika menungso mati lain lek maris lagune buatan mati bila aku mati kau juga mati apabila manusia mati engkau tak maka terputuslah amaluhu amalnya orang yang mati itu. Loh, supaya kan orang memahami lain. Yang putus doa orang yang hidup. Salah. Menurut hadis ini yang putus amalnya orang yang mati itu. Kok dibilang doa orang hidup yang mati? Nah, ketemu oh, doa orang hidup yang pu putus. Ini ketemu pirang berkorok. Berikutnya ya Rasulullah Inna faridatullah ala ibadi fil haji Sungguh kewajiban haji untuk para hambanya Adrokat dialami Abi oleh bapakku Syaikon ketika sudah tu Tu Tua Kabiron rentah Niku lo Nabi Pas pas perintah haji niku turun bapak kula sampun sepuh layak kudu mboten saged lungguh anteng jenak ala rohilah di atas onta ateges kesimpulan mboten tak saged tindak haji pi mboten saged tindak haji piyam piyambak pitakon kula apa aku anhu nopo to pareng kula sing ngajekke sing lakoni sing urip tapi kangge sing mati lek jere nabi naam yo kene jere ustaz modern rane amal dewe-dewe yo ben hak asasi saya pamit kang tak melok kanjeng nabi sama nggak melok nabi hak asasi berikutnya Inna abi syaikhun kabir la yastati'ul hajja walal umrata walal dha'na. Sungguh ayahku sudah tua renta, haji enggak bisa, pun pula umroh pun tak bisa. Waladoknya juga tidak bisa bepergian jauh. Pita konkulo, eh, ini, oh enggak tanya ya. Kalau anak jauh, hujjaan abika wa'tamir hajekno bapakmu lan yo ya um um umrohno Napa kan tasumroh umroh maneh iki umrohne bapak somben rumah umrohne marang tuwa tapi udah lama ya dadi marang tuwamu Berikutnya man zara qabra walidayhi aw ahadihima al jum'ah faqara'a 'indahu yasin ghufira lah. Sapa wong ziarah kubur wong tuwa loro niku utawa salah ni wong tuwa dina Jumat nek ziarah niku banjur ning sanding makam mau Yasin mongko di ngapura dosane. Berikutnya ya bunaya idza ana misu, Nah iki mau wahai anakku, bila aku mati, bila bila anak aku mitu mati, Loh, baca tak? Bila aku mati, <laughs> kau juga mati. Falhidni buatlah yang lahat bagiku. Faidah wajah tani filah di fakul jika engkau meletakkanku di yang lahat, ucapkanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Niki dungane ndeleh mayit. Saya perlu memberi catatan, ada tamu dari Nabi ke rumah, katanya ada salah satu kelompok umat Islam ini lek nguburi di sawat nih barang. Kolwut. Hmm. Delon. Jika kau letakkan jasadku, meletakkan gini, perlu Ini jenis wadoa Meletak. Lek tekan dhuwur ini Ini bahasa Arabnya tutup maka ini belajar bahasa Arab. Lek turun lihat bahasa Arab para di mufti. Pokoknya dadak dadak dari ketua MUI pusat barang. Lek MUI ranting rapopo, lek MUI pusat orang oleh. Cek iso bedane wago aing ini, toro aing ini, alkoi ngene. Ngono ki. Wong beda-beda. Lek toro ha alko wadoan. Hmm. Nah. saya malah belajar nih. Hasasid, oh monggo hasasid. Jika saya mati, maka bikinlah alahat lahat bagiku. Jika engkau meletakkanku di yang lahat sambil ucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Semasunna alayya turaba sannan. Lalu timbunkan atas diriku aturaba tanah sannan benar-benar menimbun sing padet. Summa ta'inda ra'si bi Baqarah kemudian bacalah di dekat kepalaku berarti maisan sing maisan sing ya? eh, dibacakan permulaan surat Baqarah alif alif Lamim, mim wa khatimatiha pungkasan Baqarah lil lil lillahi ma fis samawati wa ma fil seterusnya jadi mantun pemakaman maca alif lam mim kita kitab la raiba fi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Terus tambah sing hadis wau napa ngarep kau Surat ya ya Yasin. Terus isti istighfar. Terus tu tunggu, plus dalil yang belakangan ini. waktu maca ning kabeh perintah semua yang enggak ada benar, Hadis semua. Full hadis. Coba tiru tidak men. Ya. Gak usah menun. coba. Maka <laughs> Makanya nek ono acara mayit, buki gawane. Lapor nang ae, engko nek kok baras ngono. Gila. Nyok. Wadane sendiri. Yo masakan to kan? Yo tapi larang. Bayar apa? Bayar melo aku.